صرفي ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله إذا لم يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا الفصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, hadis ke-3000 150 kemudian di dalam sahih Muslim ya, dengan nomor hadis serat eh, 1002 1062 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan ya, lamma kana yaumu Hunain ketika hari perang Hunain. Athar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nasan fil qismah. Pada saat telah terjadinya peperangan Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membagi harta rampasan perang ketika pembagian itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutamakan ya, mengutamakan beberapa orang dari kalangan kepala suku ya, dari kalangan beberapa kobail ya, para kepala kobilah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan khusus. Maka disebutkan dalam hadis ini athara Rasulullah saw wa ala alihi wasallam nasan fil qismah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perlakuan khusus mengutamakan kepada beberapa orang fil qismah di dalam pembagian ghanimah harta rampasan perang. Faatul Aqra' ibn Habis. Nabi saw memberikan kepada salah satu pemuka kabilah yang bernama Al Aqra ibn Habis. Ya. Mi'atan minal ibil. Ya. Seratus unta wa'ata Uyainah ibn Hisnin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan yang sama 100 unta. Mithla dzalik yaitu sebagaimana diberikan kepada Al-Aqra Ibnu Habis. Kemudian wa'atan nasan min asrafil Arab Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan ya, perlakuan khusus kepada asraful Arab, orang-orang yang mendapatkan kedudukan mulia di kalangan Arab, ya, mendapatkan kedudukan yang mulia di kalangan Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah maka mereka semua pada hari itu mendapatkan perlakuan khusus. Ya. Mendapatkan keutamaan di dalam masalah pembagian harta rampasan perang. Nah, ketika Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam membagikan ghanimah atau harta rampasan perang itu kepada beberapa orang dalam bentuk yang khusus, ya, maka kemudian ada seseorang yang mengatakan atau berkata, ya, faqala rajulun, ya, wallahi demi Allah, inna hadhi qismatun, sesungguhnya pembagian ini, ma'udila fiha, tidak mengandung nilai keadilan. wa ma urida fiha wajhullah dan pembagian ini tidak menghendaki wajah Allah ya faqultu maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mendengar kalimat ini dari orang tersebut mengatakan wallahi demi Allah la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan aku kabarkan apa yang dikatakan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ataituhu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhbartuhu bima qala maka kemudian Ras, uh, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun menceritakan ya, apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fataghayyara wajhuhu maka setelah mendengar perkataan ya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu perkataan laki-laki tersebut ya, yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maka berubahlah wajah ya, raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hat hatta kana hatta kana kasirfi ya hingga perubahan wajah beliau itu nampak memerah. Ya. Thumma qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dil uh, idza lam ya'dillah wa rasuluh." Ya. Siapa lagi yang bisa adil apabila Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil. Ya. qala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya Yarhamullah Musa Semoga Allah merahmati Musa Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara Sungguh Nabi Musa alaihi salam telah mengalami ya, telah disakiti lebih dari ini dan ia bersabar. Fakultu kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la jaroma, la arfa'u ilaihi ba'daha hadithan. Ya. Kalimat ini adalah kalimat penyesalan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ya. ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. ya. La jarama. Ya. Ya. Ini merupakan sebuah kesalahan. Ya. Semestinya saya tidak melakukan kesalahan demikian. La arfa'u semestinya saya tidak mengangkat masalah ini ilaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha hadisan. Setelah ya, kalimat itu, artinya setelah diceritakan yang ia ungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, menyesal kenapa ia menceritakan tentang apa yang terjadi dan apa yang ia dengar tersebut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan hadis yang dinukil oleh Al Imam An-Nawawi rahimallahu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika terjadi peperangan Hunain. Ya. Peperangan Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Peperangan Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Sehingga kekuatan kaum muslimin ya, di dalam peperangan ini luar biasa ribuan kaum muslimin ikut di dalam peperangan Hunain. Bahkan orang-orang yang baru masuk Islam pun ikut berperang di sana. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan tersebut mendapatkan harta rampasan perang yang sedemikian banyak. Ya dari mulai unta, kemudian juga kambing, kemudian dirham, mata uang, demikian juga dinar, sekian banyak diperoleh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke satu daerah yang namanya Ji'aronah. Ya. Yaitu satu tempat perbatasan tanah haram. Ya. Dari arah kota Taif. Ya. Kota atau daerah yang sekarang masih ada dan dijadikan sebagai salah satu tempat mikot. Ya, daerah Ji'ranah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, turun dan membagikan harta rampasan perang tersebut. Apa tujuannya? Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang kepada beberapa orang yang dikhususkan sebagai bentuk takliful qulub untuk melunakkan hati mereka. Karena yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perlakuan khusus tersebut adalah fikibaril kobail, yaitu para pembesar dari kabilah-kabilah yang ada. Ya. Dengan harapan tentunya setelah mereka dilunakkan hatinya untuk kemudian memeluk Islam, ya. harapannya setelah diberi perlakuan khusus tersebut, mereka pun karena memiliki pengikut, maka pengikut itu pun akan para pengikutnya pun akan memeluk Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan ya, toriqah beliau di dalam melunakkan hati orang-orang yang memang sepantasnya mendapatkan perlakuan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dakwah itu sendiri. Bukan dalam rangka untuk memperlakukan perlakuan khusus itu karena ada sesuatu, tidak. Tetapi ya, arahnya adalah untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Ya. Dalam rangka untuk merengkuh hati para pembesar kabilah sehingga ketika hati mereka bisa menerima Islam diharapkan para pengikutnya pun akan mengikuti jejak para pembesar kabilahnya inilah maksud dan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menunaikan dakwah dari sini kita mendapatkan pelajaran. Ya. Dari sini kita mendapatkan pelajaran. Ya. Ya. Ketika kita misalnya mengadakan satu acara, kita harus betul-betul memahami kondisi yang ada atau yang hidup di tengah masyarakat tersebut. Ketika kita mengadakan acara, misalnya dalam dakwah, mengundang dakwah, Orang-orang yang memang pantas untuk kita hormati. Orang tua, orang-orang tua sesepuh di kampung tersebut. Maka mereka adalah orang-orang yang patut untuk dihormati dan patut untuk mendapat perlakuan khusus. Kenapa demikian? Karena kalau kita salah dalam menyikapi, salah dalam menyikapi dampaknya akan besar. Ya. Misalnya sesepuh disepelekan. Ya. Nah, misalnya ada kasus sesepuh disepelekan. Nah, dia akan berbicara kemana-mana, ya. Nah, tentang perlakuannya yang tidak santun kepada dirinya, dan ini akan mengakibatkan berdampak kepada ya, masyarakat di sekitarnya. Kenapa demikian? Karena ya, pernyataan ataupun kata-kata yang dikeluarkan oleh sesepuh ini biasanya didengar oleh masyarakat dan menjadi tolok ukur apakah ya, tamu yang datang ini perlu dihormati atau tidak itu sesepuh. Ya. Kalau sesepuhnya mengatakan ya perlakukan dia dengan baik, hormati dia, orang-orang di sekitarnya akan memperlakukan dengan lain dengan baik juga. Ya. Tetapi ketika orang yang dituakan ini kemudian melakukan sikap-sikap yang ya, tidak familiar dengan tamunya misalnya, maka tamu itu pun akan mendapatkan perlakuan dari masyarakat sekitarnya pun yang perlakuan yang sama. Ini yang disebut dengan pentingnya kita ketika dakwah melihat ya, ya. ada orang-orang yang memang mereka itu adalah kunci di tengah masyarakat. Nah, key person ya. Orang kunci itu yang harus di diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika memperlakukan misalnya Aqra bin Habis ya Kemudian juga Uyainah bin Hisnin adalah dalam rangka untuk melunakkan hati mereka. Ya. Untuk berislam, untuk kemudian menerima Islam. Ya. Dan selebihnya, ya, Ba'dallah tentunya adalah harapan. Ya, para pengikutnya, orang-orang satu kobilahnya akan menerima Islam pula. Nah, ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, ini dilihat oleh seseorang yang pandangannya picik. Ya pandangannya picik dengan mengatakan wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha wa ma urida fiha wajhullah Perkataan ini adalah perkataan yang mengandung kekufuran. Perkataan ini adalah perkataan yang mengandung kekufuran. auzubillah Kenapa demikian? Karena Perkataan ini adalah perkataan yang langsung menentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang berucap dan bertindak bukan atas dasar hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul. Beliau bertindak, beliau berucap atas bimbingan wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah ia Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara atas dasar wahyu. Apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah atas bimbingan wahyu. Nah, ketika ada orang yang kemudian mengatakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jauh dari nilai-nilai keadilan, bukan merupakan perbuatan yang adil dan bukan pula merupakan perbuatan yang ingin wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini sama dengan menentang Allah dan Rasulnya. Dan penentangan ini adalah bentuk kekufuran kalimat-kalimat kufur yang tidak semestinya diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Laki-laki ini mengom mengomentari adalah atas apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal membagi harta rampasan perang. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ya, adalah merupakan bentuk-bentuk yang hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang memang didasari oleh keimanan akan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan dampak yang baik. Ya. Ya. Ini <clears throat> bentuk salah satu contoh ya, kalimatul kufur, ya, kalimat kufur, ya, karena itu ditujukan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan bahwasannya ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak menampakkan keadilan, ya, dan bahkan tidak menginginkan keridoan, tidak menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita tidak ragu lagi bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, arada bihadhil qisma wajhullah. Apa yang beliau inginkan di dalam pembagian ini tentunya wajah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menginginkan dan beliau senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, karena beliau mengharapkan ya, para kibar dari kobail ini, ya, para pembesar kabilah ini, beliau mengharapkan ketakwaan di dalam Islam, beliau mengharapkan asyadul kaum, ya, para pemimpin kaum atau asraful Arab, ya, orang-orang ya, yang mulia di kalangan Arab itu mereka lunak hatinya untuk bisa menerima Islam dan kemudian mereka pun kokoh keimanannya di dalam mengamalkan ajaran Islam. Inilah sebenarnya yang ingin diharapkan ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini merupakan khairan kafir, kebaikan yang sangat banyak yang orang-orang yang dungu, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh tentu akan melihat hanya dari sisi jumlah pembagiannya. Tidak melihat dari sisi strategi jangka panjang. Tidak melihat dari sisi kepentingan-kepentingan lainnya. Ya. Yang dilihat hanya si fulan dapat 100 unta, si fulan dapat 100 unta, yang ini dapat ini dan itu. Ya, yang dilihat hanya dari sisi materinya. Tidak dilihat maksud dan tujuan dari pemberian tersebut. Nah, inilah ya, satu bentuk contoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya melunakkan hati para tokoh orang-orang yang terkemuka di kalangan kabilah, di kalangan orang-orang Arab, sehingga mereka ya, memperkuat Islam dan kaum muslimin. Maka ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan atau mendengar kalimat laki-laki tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menampakkan wajah yang marah. Ya. Artinya wajah beliau yang putih kemudian berubah menjadi kasirfi yakni memerah. Ya ini adalah bentuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meridoi, tidak menyukai ucapan orang tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Faman ya'dilu idalam lam ya'dil, ya, ya'dillah wa rasuluh." Ya, ya. Dan siapa orang yang bisa adil apabila Allah dan Rasulnya ya, tidak berbuat adil. Ya. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Maha benar ya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dalam pembagian ini Allah dan Rasulnya dikatakan sebagai tidak adil maka siapa lagi orang yang bisa berbuat adil. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak dijadikan sebagai ya, rujukan dalam masalah keadilan, lantas siapa lagi yang bisa untuk berbuat adil? Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yarhamullah Musa qad udiya bi aktsara min hadza fasabara. Ya. Sungguh eh, apa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa. Ya, sungguh ia telah disakiti lebih dari ini dan ia tetap bersabar. Ya. Kalimat yarhamullah Musa laqad udiya bi aktsara min hadzal fasabara ini adalah syahid dari hadis ini. Ya. Karena hadis ini ya, kalimat yarhamullah Musa laqad udiya bi aktsara min hadza fasabara ini syahid daripada hadis ini sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis ini di dalam babus sabar. Ya. Ingin menunjukkan bagaimana tingkat kesabaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Karena beliau Nabi Musa alaihissalatu wassalam termasuk salah satu ambia, Termasuk dari salah satu Nabiullah ya, yang mendapatkan gangguan, yang senantiasa mendapatkan penentangan, yang senantiasa mendapatkan ya, ujian dari kaumnya, dari para pengikutnya. Bagaimana orang-orang Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya, dalam kurun 40 malam. Kemudian mereka ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian mereka menjadikan ya, ya, anak sapi menjadi ya, disembah-sembah dan berbagai macam bentuk ya, sikap tindak tanduk dari kaumnya Nabi Musa yang menyeleweng ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keutamaan ya, memberikan makanan manna wa ya, daging yang sangat baik ya, sejenis daging dari sejenis burung. Ya. Kemudian memberikan makanan, ya. mana itu adalah lahem ya, daging yang dari sejenis burung. Kemudian salwa, sejenis cairan manis seperti asal madu. Ya. Makanan yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Tapi kemudian apa? Mereka minta yang lain. Ya. Sudah dipilihkan makanan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya Nabi Musa. Tetapi kaumnya Nabi Musa tidak pandai bersyukur. Minta yang lain. Ya. ya. Minta yang lain, ya. Minta basol, ya. ya. Minta ya, bawang putih, minta yang macam-macam. Ya, wa fumiha wa adasiha wa basoliha kan begitu. Ya, mereka minta yang lain-lain. Ya, sudah dipilihkan makanan yang terbaik, mereka meminta minta yang lain. Ujian terus ya dari mulai makanan, dari mulai yang macam-macam. Ya, ini ya, bisa dilihat kisah-kisah Nabi Musa alaihissalatu beserta kaumnya. Dan betul-betul Nabi Musa diuji terus oleh kaumnya ini. Ya. Maka ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merahmati Musa alaihissalatu Ya. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalatu Kenapa? Karena Musa lebih banyak ya, disakiti oleh kaumnya. Fasobaro dan Nabi Musa alaihissalam tetap bersabar. Ya, tetap bersabar. Ya. Inilah bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan contoh keteladanan ya. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun ya, merupakan bentuk ya, pelajaran bagi kita bagaimana ketika kita menelaah kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam, wassalam. Ya, ketika kita menceritakan kepada anak-anak ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam wassalam. Ya, ya. Dan kisah para ambiyah yang lainnya. Yang mereka tentu selalu menghadapi ujian-ujian dari para pengikutnya atau kaumnya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak luput dari berbagai macam ujian. Ya. Hmm. Ujian di dalam dakwah, ya. ujian orang-orang munafik yang memang tidak senang. Ya. Orang-orang munafik hingga menyebarkan berita hoaks. Ya yang kita kenal dengan hadithul ifq ya peristiwa kedustaan peristiwa dusta ya kisah dusta yang dirangkai ya, oleh orang-orang munafik untuk apa tujuannya satu menjatuhkan ya, kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa dalam bentuk tuduhan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat serong dengan seorang laki-laki. Ya. Padahal istri beliau salatu wassalam benar-benar tertinggal dan benar-benar tidak melakukan apapun hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang membersihkan nama baik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka tipu daya orang-orang munafik yang merangkai berita, merangkai cerita, merangkai kisah dalam bentuk kedustaan, hoax, kemudian terbantahkan. Ya, terbantahkan. Ya. Ini salah satu bentuk ujian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar diuji di dalam kehidupan rumah tangganya. Diuji. Ya. Dan ujian apa yang terjadi di rumah tangganya benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang munafik dalam rangka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Namun sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tetap ya, menjaga Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya, menjaga keluarga Rasulnya, yang me memang mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Ya. Tidak melakukan apapun. Tidak melakukan kemaksiatan apapun. Tidak melakukan perbuatan dosa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membela mereka. Allah yang membela. Allah yang menjaga. Disinilah kekuatan yang harus keimanan ini harus kita tumbuhkan. Ya, siapa yang jujur di dalam dakwah, Allah akan membelanya. Ya. Siapa yang lurus di dalam dakwahnya, Allah yang akan menolongnya. Ya, dan siapa yang curang, siapa yang dusta di dalam dakwah ini, siapa yang ada bibit-bibit nifak di dalam dakwah ini, Allah nanti yang akan menghancurkannya. Ya. Allah maha melihat Allah maha tahu atas segenap perbuatan hamba-hambanya. Oleh karena itu, pentingnya keikhlasan ya, di dalam dakwah, pentingnya kejujuran as di dalam dakwah, pentingnya kesabaran di dalam dakwah, pentingnya juhud, keseriusan, kesungguhan di dalam dakwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya selama hamba-hamba itu menolong Allah yaitu menolong agama Allah dalam arti kata menunaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah yakni dalam bentuk menunaikan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, ya, maka surkum Allah akan menolong kalian. Wa akdamakum dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diselisihinya. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, yaitu Abdullah ya, ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dalam bentuk kalimat ihfazillah yahfadka. Ya. Ihfazillah, jagalah Allah yahfadka Allah akan menjaga dirimu artinya apa artinya bukan menjaga Allah karena Allah tidak memerlukan penjagaan dari makhluknya bahkan makhluknya yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi yang dimaksud dengan jagalah Allah yakni jagalah agama Allah tunaikan syariat-syariat Allah tunaikan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Jika engkau melakukan seperti itu, yahfadka, Allah akan menjaga dirimu. Allah akan menjaga dirimu. Ya. Di sini pentingnya ketaatan. Di sini pentingnya ketulusan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran di dalam dakwah. Ya. Maka manakala kita tutur kata kita, perbuatan kita selaras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang ikhlas, yang jujur, yang bertawakal kepadanya, yang bertakwa kepadanya, yang taat kepadanya, ya, yang sungguh-sungguh dalam menegakkan agamanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya tersebut. Ya. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya dinukilkan oleh Al Imam An Nawawi rahimahullah. Ya. وعن عنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له ال... عجل... عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan dalam hadis nomor 2396 ya. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Hakim hadis ke-8799. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna 'idhamal jazaa' ma'idhamil bala wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht ya, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Iza aradallahu bi'abdihi khairan. Ya. Apabila Allah menghendaki terhadap hambanya kebaikan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri hambanya, ajjalalahul uqubah fid dunya. Allah akan menyegerakan al-uqubah. Allah akan menyegerakan al-uqubah yaitu dalam bentuk ya, sanksi, ya, hukuman. Ya. Fidunya ketika di dunia. Ya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra dan sebaliknya manakala Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada diri hambanya kejelekan amsaka anhu bidzambihi maka Allah akan membiarkan dosa itu melekat pada dirinya hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah sampai dosa itu dibawa pada hari kiamat nanti. Melekat pada diri orang tersebut sampai hari kiamat nanti. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-umuru kulluha biyadillahi azza wa jal. Ya. Wa biiradatihi. Ya. Seluruh urusan, seluruh perkara semuanya di tangan Allah azza wa jal. Dan dengan iradahnya, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah yaqulu 'anin nafsi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap dirinya sendiri. Fa'alul lima yurid. Ya. Ya. Allah berbuat atas apa yang Allah inginkan. Ya. Ya. Dalam surat Hud ayat ke-107. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ya, ayat ke-18. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat ma yasha, apa yang ia kehendaki. Allah melakukan sesuatu yang apa yang ia kehendaki, yang ia inginkan. Ya. Fakullul umur ya, maka setiap urusan, setiap perkara biadillah. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang manusia tentu tidak lepas dari salah dari perbuatan maksiat dari berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Ya. Dan ini merupakan satu yang ada pada diri manusia. Ya. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terhadap satu hamba kebaikan pada diri hamba tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan memberikan hukuman itu ketika hamba itu masih hidup di dunia. Ya. Dalam bentuk apa hukumannya? Bisa dalam bentuk mal, harta kekayaan, bisa dalam bentuk ahlu, keluarganya, ya. atau yang lainnya. Ujian-ujian itu akan datang silih berganti. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki pada diri hambanya itu kebaikan, Allah akan menguji hambanya. Ya, bisa dalam ujian itu dalam bentuk mal, harta kekayaan, bisa ujian itu dalam bentuk mungkin anaknya, istrinya, keluarganya yang lain, anggota keluarganya yang lain, bisa dalam bentuk ujian kesehatan, bisa dalam bentuk ujian yang lainnya. Ya. Kenapa demikian? Karena al-uqubat, ujian-ujian tersebut, hukuman-hukuman tersebut ya, adalah merupakan bentuk kafarah, bentuk penghapus dari as-sayyiat, dari kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang dibuat atau dilakukan oleh hamba tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, akan memupus dosa. Di mana letak al-hasanat? Ketika seorang muslim, seorang mukmin mendapatkan ujian itu, di mana letak al-hasanatnya? Ya. Ya. Seorang muslim kepala rumah tangga diuji. Ya, istrinya sakit. Ya, anaknya meninggal dunia. Ya. Di mana letak al-hasanat? Ya, dari ujian itu. Letak al-hasanat dari ujian tersebut yaitu ketika ia sabar. Ya. Ketika seorang muslim mukmin dia bersabar menghadapi ujian, istrinya sakit, anaknya meninggal dunia. Ya. Ketika ia bersabar, maka dia melakukan al-hasanat. Ya. Sikap sabarnya itu adalah al-hasanat, perbuatan baik, amalan kebaikan. Ya, karena sabar itu merupakan bentuk amalan hati. Nah, dengan dia bersabar, maka sikap sabarnya ini akan menghapus dosa-dosa. Ya, sikap sabar, sikap ribo, menerima ujiannya ini. Ya, menerima ujian, ya, dia ridho. Ya, tidak kemudian berprasangka jelek kepada Allah. Ya, tidak berprasangka jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menerima ujian ini, dia bersabar. Maka sikap ribonya sikap sabarnya ini menjadi al-hasanat. Menjadi amalan-amalan kebaikan. Yang amalan-amalan kebaikan ini akan menghapus as Kejelekan-kejelekan yang pernah ia lakukan. Dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dengan hal yang demikian. Maka bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan al-uqubah fid dunya. Ya. Akan menyegerakan ya, semua itu di dunia. Kenapa Allah menghendaki kebaikan? Karena Ya. Ujian-ujian dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan manakala seorang hamba akan menghadapi di akhirat nanti. Ya. di akhirat, al-ukubah, hukuman sanksi di akhirat tentu akan lebih berat. Ya. Tentu akan lebih berat dibandingkan apabila seorang hamba mendapatkan ujian itu ketika di dunia. Nah, disinilah letak bagaimana ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala manakala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ya, pada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyegerakan ya, al-uqubah ujian itu pada diri hamba tersebut. Karena ujian di akhirat, ya, balasan di akhirat, hukuman di akhirat tentu lebih berat dibandingkan kalau hukuman itu terjadi di dunia. Ya. Maka kalau kita menilik kisah ya, seorang sahabat yang mulia ya, ya, yang meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dihukum rajam ya, karena telah melakukan perbuatan ya, dosa yang paling besar telah melakukan kemaksiatan berbuat zina ya. maka ya, ketika darahnya ketika setelah dirajam kemudian darahnya ya, memercik ya, ke salah seorang sahabat kemudian sahabat itu menghindar karena mungkin ya, entah perasaan bagaimana Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya taubatnya ini dibagikan ke seluruh penduduk Madinah saya mencukupinya. Itu menunjukkan apa? keutamaan. Ya. Di dunia dia sudah mendapatkan balasan, maka di akhirat dia akan terlepas dari hukuman. Ya. Sudah selesai urusannya di dunia. Ya, karena urusan di akhirat tentu lebih berat. Ya. Maka orang-orang yang beriman, dia akan berusaha untuk menyelesaikan seluruh urusan-urusan di dunia. Kalau ia pernah menyakiti ya, orang lain, dia akan berusaha untuk meminta maaf. Ya, kalau orang lain tersebut misalnya ingin membalas, balaslah dengan yang setimpal. Ya. Misalnya ia pernah menampar, ingin balas menampar, silakan. Tapi setelah itu selesai urusan di dunia. Ya. Karena apa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang muflis, orang yang bangkrut, Ya, pernah ditanyakan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian ya, siapa orang yang bangkrut itu, yang muflis itu? Kata para sahabat yang mereka tidak memiliki harta dan seterusnya. Kata Nabi bukan. Yang namanya orang yang bangkrut itu dia beramal kebaikan di dunia, dia dapat pahala puasa, dia dapat pahala dari solatnya, dia dapat pahala dari zakatnya, dia dapat pahala dari amal-amal solehnya. Tetapi ketika di akhirat, pahala-pahala tersebut digunakan untuk menebus kesalahan-kesalahannya ketika di dunia. Kenapa ketika ia di dunia? Karena ketika di dunia dia suka mencaci maki orang. Ketika di dunia dia suka memukul orang. Ketika di dunia dia suka mendolimi orang. Maka orang yang didolimi, orang yang dicaci maki, orang yang disakiti ini, yang dipukul. Ya. Di yaumil kiamah menuntut dan semua kebaikan-kebaikan pahala yang ia kumpulkan ketika ia hidup dengan amalan solehnya. Ya, pahala itu diberikan kepada mereka. Bahkan setelah pahala itu semua diberikan kepada mereka, habis untuk membayar itu semua, ya, ternyata masih kurang. Lantas apa? Lantas dosa-dosa dari orang yang pernah ia sakiti, yang pernah ia dolimi, dosa-dosanya ditimpakan kepada dirinya. Na'udzubillah. Ya, ditimpakan kepada dirinya. Sehingga dia bangkrut. Ya, nol, tidak memiliki pahala, bahkan dia memiliki tambahan dosa. Dosa dari orang-orang yang pernah ia sakiti, dosa dari orang-orang yang pernah ia aniaya, dosa dari orang-orang yang pernah ia zalimi, diberikan kepada dirinya. Itulah orang yang muflis, yang bangkrut. Kemudian ia diseret ke dalam api neraka dan dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Ya. Itu ya, balasan di akhirat. Maka bagi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Allah Azza wa Jal akan menyegerakan hukuman itu jatuh ketika hambanya tersebut masih hidup di dunia. Oleh karena itu bagi seorang mukmin dia akan selan, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ditimpa musibah dia husnuzon. Ya mungkin saya pernah berbuat salah. Mungkin saya pernah berbuat dosa tapi saya lupa di mana atau saya tidak tahu di mana. Mungkin ini hukuman diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Sehingga kemudian saya terbersihkan ya, bersih saat di dunia ini. Mudah-mudahan demikian. Seorang mukmin dia akan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam pembahasan bab sabar ini, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah beberapa pembahasan yang lalu menyebutkan ya, salah satu dari bentuk tingkat ya, penerimaan seorang hamba terhadap ujian yang ada pada dirinya. Ya, ada yang menerima ujian itu dengan murka, marah. Ada yang menerima ujian itu dengan ya, apa yaitu dengan menerimanya, ada yang kemudian dengan ridho, ada yang kemudian fase keempat yaitu dengan syukur, bersyukur. Ya. Loh, kenapa diuji malah bersyukur? Iya, bersyukur karena dia akan terbersihkan. Ya. Tentunya dengan kesabaran, ya. Dengan sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ikhlas menerima ya, semua ujian tersebut. Ya. Kemudian di dalam hadis yang berikutnya, inna idhamal jaza sesungguhnya besarnya balasan. Ma'idhamil bala seiring dengan besarnya bala ujian itu sendiri. Ya. Besarnya balasan yang didapat oleh seorang hamba ya, besarnya pahala yang diperoleh oleh seorang hamba ya selaras dengan idhamil idhamil bala selaras dengan besarnya ujian yang ada atau yang mengenai dirinya ya Qala wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ittalahub dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Allah akan menimpakan bala kepada mereka. Diuji kaum tersebut. Ya. Itulah manakala Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Faman radia falahur rida. Barang siapa yang ridho maka ia akan mendapatkan keriduan itu. Waman sakhita falahus sukt. Dan barang siapa yang murka, maka ia akan memperoleh kemurkaan. Padanya kemurkaan. Ini ya, menunjukkan bahwasannya ya, balasan ya, al-bala'ul al-bala'us sahl lahu ajr yasir. Maka apabila ujiannya itu mudah, maka ajarnya pun ringan ya wal bala'us syadid ujiannya keras lahu ajr kabir maka ia akan mendapatkan balasan ganjaran ya dalam bentuk yang besar pula ya karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya ya yaitu dalam bentuk diantaranya ya, dalam bentuk memberikan ujian-ujian tersebut. Dan ketika seorang hamba tersebut dengan mendapatkan ujian tersebut ia bersabar, ia ikhlas menerima, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Yaitu dalam bentuk ya, balasan al-jaza balasan dari apa yang ia perbuat al-jaza'u min jinsil amal ya, balasan pahala itu tergantung dari jenis amalnya ya. oleh karena itu ya, dari beberapa hadis tiga hadis yang kita baca pada kesempatan siang hari ini intinya mendorong kepada kita untuk berbuat menyikapi segala sesuatu dengan perbuatan sabar menyikapi segala sesuatu dengan berbuat kesabaran ikhlas menerima apa yang menimpa pada dirinya ia senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya apa yang Allah berikan, apa yang Allah timpakan kepada dirinya dalam bentuk ujian, kesulitan, dan berbagai macam ketidaknyamanan lainnya, itu merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan tujuan agar kita menjadi hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang lebih baik, hamba-hambanya yang memiliki keutamaan Ya. Tentunya dengan syarat itu tadi. Disinilah keterkaitan babus sabar, bab tentang ya, masalah kesabaran ini. Karena ketika kesabaran itu terus kita pupuk, ketika kesabaran itu terus kita tumbuhkan di dalam hati kita, maka kebaikan demi kebaikan pun akan kita raih. Insya Allah Ta'ala. Dan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang penuh kesabaran dalam menerima berbagai ujian, berbagai musibah ya. Termasuk diantaranya sabar di dalam menunaikan ketaatan. Termasuk diantaranya sabar di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kesabaran di dalam menunaikan ketaatan, maka ketaatan itu pun akan segera hilang dari dirinya. Artinya dia tidak melakukan ketaatan lagi. Ya, karena ia sudah tidak bersabar untuk menunaikan ketaatan. Ya. Ini sesuatu yang perlu ya, kita perhatikan baik-baik. Orang yang ya tidak sabar dalam menaati ketaatan ya begitu ada panggilan azan mungkin ah ini sholat lagi sholat lagi nah itu ya naudzubillah nah, justru ketaatan itu pun menunaikan ketaatan itu pun memerlukan kesabaran berbuat baik kepada kedua orang tua itu pun memerlukan ya kesabaran hmm. karena berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk amalan ketaatan. Tanpa kesabaran ya, nanti akan ada keluh kesah. Ya. Apalagi orang tuanya sudah sepuh, usianya sudah renta. Ya. Kemana-mana harus di di apa? <clears throat> dituntun. Ya. Kalau cerita tidak habis-habisnya, Kadang-kadang seperti anak kecil, kita memberi kepada anak kita, orang tua, lihat kok aku nggak dikasih. Ya. kadang ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Lantas, apa kemudian seorang anak tidak bersikap sabar dengan sikap-sikap perbuatan eh, perbuatan-perbuatan orang tua yang kadang-kadang kekanak-kanakan? Ya karena usianya memang sudah sepuh. Ya seakan-akan kembali ke masa anak-anak. Ya. Nah, timbul cemburu, ya, bersaing dengan cucunya dan lain sebagainya. Itu terkadang muncul seperti itu. Nah, ketika kita merawat orang tua, ketika birrul waliden, berbuat baik kepada kedua orang tua, diantaranya dilandasi. Kalau tidak dilandasi dengan sikap kesabaran, tentu akan patah di tengah jalan. Nah, inilah pentingnya ketaatan itu pun memerlukan kesabaran.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 Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.